Sebagaimana engkau senang apabila kebaikan itu ada pada dirimu. Demikian pula engkau membenci dari saudaramu dari keburukan seperti engkau membenci apabila keburukan tersebut ada pada dirimu. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu Tidaklah beriman salah seorang kalian hingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Maka engkau senang apabila engkau mendapatkan keselamatan. Engkau dalam keadaan sehat, engkau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau taat kepada Allah engkau menjadi seorang yang saleh dan engkau memiliki keluarga yang baik, yang saleh, anak-anak yang saleh, maka demikian pula engkau terhadap saudaramu, engkau senang. Apabila saudaramu tersebut meraih keselamatan dalam keadaan sehat, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah, dia taat kepada Allah, dan menjadi seorang yang saleh. Demikian pula ketika saudaramu tersebut memiliki keluarga yang baik, yang saleh. Demikian pula anak-anaknya. Maka jadilah engkau sebagai seorang hamba yang cinta kepada saudara-saudaramu dari kebaikan sebagaimana engkau cinta hal itu ada pada dirimu sendiri. Maka demikian pula sebaliknya dalam hal-hal yang kaitannya dengan keburukan. Demikian pula saudaramu yang mukmin, jangan sekali-kali engkau berbuat zalim kepadanya. Jangan engkau menzaliminya dengan cara menumpahkan darahnya atau mengambil hartanya tanpa ridhonya atau merusak kehormatannya. Sebagaimana jangan engkau merendahkan dan menghinakan seorang muslim? Apakah karena ilmu yang dia miliki? Atau dari nasab keturunannya? Atau warna kulitnya? Atau pakaiannya? Atau yang lainnya? Sebagaimana jangan pula engkau meninggalkan saudara muslim tanpa memberikan pertolongan kepadanya dalam kondisi di mana dia senang engkau menolongnya Engkau memberi bantuan kepadanya. Dan dia senang apabila engkau memiliki sikap memberi perlindungan kepadanya. Baik dalam keadaan senang ataukah dalam keadaan sulit. Baik dalam keadaan engkau mendapatkan kenikmatan atau dalam keadaan dia mendapatkan cobaan. Dan jangan pula engkau menyerahkan saudaramu itu kepada musuh yang dia menanti kebinasaan pada saudaramu tersebut. Namun hendaknya engkau menjaganya, memeliharanya semampu kamu dan berbuat baiklah kepadanya, berprasangka yang baiklah kepadanya, berhusnudzan dan hendaknya engkau melakukan penelitian, pengecekan terhadap setiap apa yang dinukilkan dari saudaramu tersebut dari hal-hal yang menodainya dari hal-hal yang berkaitan dengan aibnya dan ketahuilah bahwa al-jaza min jinsil amal balasan itu sesuai dengan amalan yang kamu lakukan sebagaimana engkau menyikapi saudara-saudaramu dengan sikap tersebut maka suatu saat akan datang pula orang lain yang akan menyikapi kamu dengan sikap yang kamu lakukan terhadap saudaramu tersebut. ولقد حرم الله عز وجل كثيرا من المعاملات في كتاب البيوع لأجل بقاء المحبة والأخوة والألفة فحرم الشرع أن يبيع الرجل على بيع أخيه وحرم أن يخطب على خطبة أخيه وحرم النج وحرم الغرب وحرم أبواب الربا وحرم معاملات كثيرة لأنها تفضي إلى العداوة والبغضاء بل ذكر الله عز وجل أن من أعظم الأسباب في تحريم الخمر والميسر والأنصار والأزلام أنها تحدث العداوة والبغضاء قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وكذلك في سورة الحجرات التي تسمى بسورة الحقوق لكثرة ما فيها من الحقوق الإيمانية بين المؤمنين حرم الله التحاسد والتجسس والسخرية والتنامز بالألقاب وأمر بإصلاح ذات البين مع وجود الاقتتال وسفك الدماء حيث قال إنما المؤمنون وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما مع وجود قتال وسفك دماء وخراب ديار ويتبع ذلك كلام والسباب وشتام فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم هذا يدل على مكانة الأخوة وواجب المحافظة عليها من كل ما يفسدها أو يكبرها الله عز وجل mengharamkan sekian banyak dari bentuk muamalah yang berkaitan dengan jual beli. Hal ini bertujuan untuk menjaga rasa cinta dan persaudaraan serta kasih sayang di antara kaum mukminin. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengharamkan seorang muslim menjual di atas jualan saudaranya dan diharamkan bagi seorang muslim untuk melamar di atas lamaran saudaranya muslim yang lain sebagaimana Allah Azza wa Jal juga mengharamkan an-najish terhadap kaum mukminin yang ini adalah merupakan bagian dari bentuk penipuan. Yaitu dia sengaja untuk mengangkat harga dalam keadaan dia tidak punya keinginan untuk membelinya. Namun bertujuan untuk menipu saudaranya. Sebagaimana Allah Azza wa juga mengharamkan al-gharar. Jual beli dengan sesuatu yang tidak jelas, yang majhul. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengharamkan hal-hal yang berkaitan dengan muamalah dengan cara riba. Dan Allah Azza wa Jalla mengharamkan bentuk muamalah yang demikian banyak. Hal ini disebabkan karena muamalah tersebut dapat menumbuhkan permusuhan dan kebencian Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa termasuk di antara sebab terbesar diharamkannya khamr meminum minuman yang memabukkan demikian pula judi demikian pula berhala-berhala dan demikian pula al-azlam yaitu kebiasaan kaum jahiliyah yang menentukan nasib-nasib mereka berangkat atau tidak, melakukan atau tidak melakukan dengan anak-anak panah tertentu. Karena ini seluruhnya adalah merupakan perkara-perkara yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla yang artinya wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamr berperjudian berhala-berhala demikian pula azlam itu adalah merupakan najis maka jauhilah semoga kalian menjadi hamba-hamba Allah yang meraih kemenangan sesungguhnya Syaitan menghendaki atas kalian permusuhan dan kebencian di antara kalian disebabkan karena kalian meminum khamr. Demikian pula perjudian dan memalingkan kalian dari pengingat Allah Subhanahu wa taala dan memalingkan kalian dari salat. Tidakkah kalian berhenti dan segera menjauhinya? Demikian pula yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat. Yang mana surah ini disebut pula dengan penyebutan suratul huquq. Surah yang menerangkan tentang hak-hak disebabkan karena begitu banyak yang disebutkan di dalam surah ini dari hak-hak kaum mukminin, hak-hak keimanan Allah Azza wa Jal mengharamkan adanya saling dengki dan hasad. Mengharamkan untuk memata-matai kaum muslimin. Mengharamkan mengolok-olok kaum muslimin. Dan mengharamkan membuat gelar-gelar yang buruk terhadap kaum muslimin. Sebagaimana Allah Azza wa Jal juga memerintahkan untuk mendamaikan kaum mukminin yang sedang bertikai. Meskipun di antara mereka telah terjadi peperangan dan pertumpahan darah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin, mereka berperang. Mereka saling bunuh membunuh. Fa aslihu maka hendaknya kalian mendamaikan mereka dalam keadaan terjadi peperangan, pertumpahan darah, rusaknya negeri dan kampung tersebut, bangunan-bangunan disebabkan karena peperangan itu. Belum lagi ditambah adanya ucapan-ucapan berupa cercaan, olok-olokan maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apabila ada dua kelompok yang mereka saling berperang, saling bunuh membunuh, fa aslihu bainahuma. Maka damaikanlah di antara kedua kelompok tersebut. Fa in babat ihdahuma al ukhra. Apabila salah satu dari kelompok tersebut membangkang dan enggan untuk berdamai, maka perangilah yang membangkang tersebut hingga dia kembali kepada apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dia kembali ke jalan Allah, kembali kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari perdamaian, maka damaikanlah di antara mereka dengan cara yang adil, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang senantiasa bersikap adil. Setelah itu Allah mengatakan, Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin mereka adalah hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang bersaudara. Sehingga merupakan kewajiban kita adalah menjaga dan memelihara persaudaraan tersebut. dari segala perkara-perkara yang dapat merusak atau melemahkan persaudaraan itu. وفي الختام لابد أن نعلم أن الأخوة في الله لا تستمر وتدوم إلا إذا كانت مبنية على دين الله وشريعة الله وفي حدود كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين كما قال الإمام مالك رحمه الله ما كان لله يبقى فما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل والله تعالى يقول الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين فكل خلة ومحبة ومودة لا تبنى على طاعة الله ولا على تقوى الله فإنها تنقلب إلى عداوة وبغضاء ويتبرأ بعضهم من بعض في الدنيا قبل الآخرة فعلينا جميعا أن نخلص أعمالنا لله وأن نجعل محبتنا وتزاورنا وتناصرنا وتعاضدنا لله عز وجل ليبقى ويستمر لأن كل محبة الباعث عليها المصلحة الدنيوية والأغراض الشخصية فإنها تنقطع ولا تستمر وتضر ولا تنفع في الدنيا ويوم القيامة فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يجعل محبتنا جميعا لله وفي الله وبالله وأن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يعيذنا من نفغات شياطين الجن والإنس وأن يملأ قلوبنا إيمانا ويقينا وتوكل عليه وحسن ظن به وأن لا يجعلنا فتنة للقوم الظالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا Sebagai penutup, merupakan hal yang harus kita ketahui bersama bahwa persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menjadi langgeng dan tidak akan berlanjut Kecuali apabila hal itu dibangun di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan syariat Allah dalam batasan-batasan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di atas apa yang telah berjalan di atasnya as-salafus salih generasi terdahulu yang saleh sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah taala fama kana lillah yabqa apa yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala itulah yang menetap itulah yang langgeng maka apa yang dilakukan oleh seorang hamba karena Allah Azza wa Jalla maka itulah yang akan selalu berjalan Itulah yang bersambung, itulah yang langgeng dan menetap. Dan apa yang dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka satu saat akan terputus. Demikian pula Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya bahwa mereka-mereka yang berteman dekat maka sebagian mereka terhadap sebagian yang lain pada hari itu mereka akan bermusuhan kecuali hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka setiap kecintaan yang tidak dibangun di atas prinsip taat kepada Allah dan tidak pula dibangun di atas prinsip bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla maka suatu saat dia akan berubah menjadi sebuah permusuhan dan sebahagian mereka akan berlepas diri dari sebahagian yang lain dalam kehidupan dunia sebelum kehidupan akhirat maka kewajiban kita adalah senantiasa ikhlas terhadap apa yang kita amalkan dan menjadikan rasa cinta kita dan saling berziarah dan berkunjungnya kita dan saling bahu membahunya kita dan saling menguatkan antara satu dengan yang lain semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala agar kemudian semua itu bisa berjalan dengan langgeng dan berkelanjutan karena setiap rasa cinta yang dibangun di atas kemaslahatan dunia atau adanya tendensi-tendensi pribadi, maka suatu saat dia akan terputus dan akan sirna dan tidak akan memberi manfaat kepada mereka dalam kehidupan dunia, demikian pula akhirat. Maka aku memohon kepada Allah Azza wa Jal, pemilik arsy yang mulia, dengan nama-namanya Al-Husna dan sifat-sifatnya yang maha sempurna dan agung dengan namanya yang paling mulia dan paling agung yang apabila dia diminta dengan menyebutkan nama tersebut maka niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikannya dan apabila seseorang berdoa dengan menyebutkan nama itu Allah Azza wa Jalla akan mengabulkannya semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kecintaan kita seluruhnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa ala. Dan kita memohon semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan manfaat kepada kita dengan persaudaraan tersebut dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan semoga Allah menjaga dan memelihara kita dari kejelekan diri-diri kita dan keburukan amalan-amalan kita dan semoga Allah Azza wa Jal melindungi kita dari berbagai godaan syaitan baik dari kalangan syaitan jin atau dari kalangan syaitan manusia dan semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memenuhi hati-hati kita dengan iman dengan keyakinan dengan tawakal kepadanya dan berbaik sangka kepadanya dan semoga Allah tidak menjadikan kita sebagai fitnah bagi orang-orang yang zalim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa jazakumullahu khairan sampai di sini acara pengajian yang beliau sampaikan semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Lebih kurang kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.